Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al mabawthi rahmatan lil'alamin. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Baik, dari pertemuan kita yang ke-16 ini. Berkata penulis rahimahullahu taala Babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum wal gulu fi salihin bab faktor yang mengakibatkan anak Adam menjadi kafir dan meninggalkan agama mereka adalah sikap melampaui batas terhadap orang-orang salih. Ya. Jadi maksudnya di dalam bab ini penulis akan menjelaskan dalil dan argumen yang menerangkan bahwa sebab kekafiran anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka sebab mereka meninggalkan peribadatan yang mereka dicipta dengannya adalah gulu terhadap orang-orang salih. Maksudnya di sini orang-orang salih, orang-orang salih dari kalangan para nabi, para wali maupun yang lainnya. Iya. kekufuran kepada Allah itu banyak sebabnya. Menyebabkan seorang meninggalkan agama banyak sebabnya. Di antara sebabnya yang paling besar dan paling banyak diketemukan adalah apa yang disebut oleh penulis di sini. Al-gulu fis salihin. Gulu ekstrim berlebihan melampaui batas terhadap orang-orang salih. Iya. Baik. Nah ini kalau disebut eh, dari sebab nah, berarti ada sebab-sebab yang lain. Karena itu yang disebut oleh penulis di sini cuma satu saja. Tapi ini adalah hal yang mendominasi banyak diketemukan Sampai subhanallah dari pembahasan bab tentang kisah Nabi Nuh, kaumnya Nabi Nuh bagaimana mereka jatuh di dalam kesyirikan, ini sebabnya. Karena itu wajar diingatkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Ya. Al-gulu yang dimaksud dengan Al-gulu adalah Jadi kalau dari kata al-gulu itu artinya ta'adda ma amarallahu bihi. Seorang melampaui apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah dengannya dia melampaui apa yang Allah Subhanahu wa taala perintah dengannya. Jadi keluar dari batasan-batasan Allah, melewatinya, maka itu disebut gulu. Itu pula yang dimaksud dengan at-tugyan. Iya. At-tugyan, melampaui batas. Baik. Jadi penulis rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan tentang bagaimana yang dilakukan oleh sebagian penyembah kubur di kuburan maka beliau ingin menerangkan dan memperingatkan sebab pokoknya itu adalah apa? al-ghulu fis salihin. Dan ini dasar terjadinya kesyirikan sudah ada semenjak dahulu. Dan ini pula yang menyebabkan terjadinya di tengah manusia belakangan. Muncul pertanyaan. Kenapa gulu pada orang-orang salih itu lebih menyeret kepada kesyirikan, memudahkan seorang masuk ke dalam kesyirikan. Ya, diterangkan oleh beberapa yang mensyarah kitab ini. Hal tersebut karena syirik terhadap orang salih itu itu lebih dekat ke jiwa. Lebih dekat ke jiwa. Jadi kecintaannya kepada orang salih, keterkaitan hatinya. Begitu dia gulu masuk dalam kesyirikan, kadang dia terima karena ada kedekatan di dalam apa? Di dalam jiwa. Ya. Dan sudut yang lain dimaklumi bahwa syaitan itu kadang menampakkan kesyirikan dalam bentuk kecintaan dan pengagungan kepada orang-orang salih. Ditampakkan kesyirikan dalam bentuk kecintaan dan pengagungan terhadap orang-orang salih. Iya. Baik. Jadi ini pembahasan al-gulu fi salihin. Al-gulu melampaui batas pada orang-orang salih. Ya dan dari pembahasan tauhid jelas ya. Tauhid itu adalah mengenal bagaimana al-ikhlas dan memberikan ibadah serta mengenal kesyirikan. Sedangkan pokok sumber terjadinya kesyirikan adalah apa? Al-gulu fis salihin. Karena itu penulis rahimahullahu taala menjelaskan tentang bahaya al-gulu di sini. Baik. Tadi saya definisikan al-gulu adalah at-ta'addi bima Allah bihi. Melewati apa yang Allah perintah. Bisa didefinisikan definisi lain. Mujawazatu al-haddi Mujawazatul haddil ma'duni fihi ala wajhil ifrat melewati batasan yang diizinkan dengan bentuk berlebihan nah, ini yang disebut dengan al-gulu iya baik di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menyebutkan lima dalil iya dan di sela-sela dalil ini boleh terangkan sebagian ucapan para as-salaf rahimahumullah atau ucapan ulama yang menafsirkannya. Jadi ada lima dalil beliau bawakan di sini. Dalil yang pertama adalah kata beliau waqaulullahi azza wa jal dan firman Allah azza wa jalla ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah dalam agama kalian. Iya. Baik. Di dalam ayat ini terdapat seruan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab. Ahlul kitab yang dimaksud siapa? Orang-orang Yahudi dan Nasara. Kalau Majusi ahlul kitab atau tidak? Hah? Bukan ahlul kitab. Ada sebagian ulama yang mengatakan ahlu syibhil kitab. Syibih al-kitab. Ya. Jadi ya, anda masuk ke dalam ahlul kitab. Dan dimaklum ya, penyebutan ahlul kitab itu, itu ada hukum-hukum terkait dengannya. Ada hukum-hukum di masalah penyembelihan, ada hukum-hukum di masalah al jizya di pembahasan jihad. Karena kafir yang boleh diambil jizya itu cuma ahlul kitab saja. Kalau Yahudi tidak. Baik. Dan ada beberapa hukum terkait dengan pembahasan ahlul kitab. Siapa yang masuk di dalamnya itu harus didetailkan. Ada dua golongan, Yahudi dan Nasara. Jadi pembicaraan di sini Kitabnya ditujukan kepada ahlul kitab. Tapi Kitab ini juga merupakan peringatan untuk umat ini. Peringatan untuk umat Islam ini. Nah, ini sisi pendalilan penulis di sini membawakannya. Iya. Karena khitab ini juga peringatan untuk siapa? Umat Islam. Di mana di dalamnya ditegaskan la taglu, jangan kalian gulu. Iya. Ini larangan. Menunjukkan diharamkannya hal tersebut. La taglu fi dinikum. Jangan kalian Gulu di dalam agama kalian. Ini di, di, di dua tempat ya dalam Al-Quran. Pada potongan ini. Jangan kalian gulu dalam agama kalian. Ada di surah Nisa, ada di surah Al-Ma'idah. Kelanjutannya yang membedakan. Tapi di dua tempat ditegaskan. Jangan kalian gulu ekstrim berlebihan dalam agama kalian. Maksudnya jangan kalian melampaui apa yang ditetapkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, batasan yang sudah ditetapkan. Jangan kalian mengangkat makhluk melebihi kedudukannya yang Allah telah tetapkan. Iya. Ahlul kitab Yahudi dan Nasara hanya saya gulu pada orang-orang Nasara itu lebih banyak gulu pada orang-orang Nasara lebih banyak. Mereka gulu pada Nabi Isa alaihi salam sehingga menjadikan Nabi Isa keluar dari kenabian dan diangkat derajatnya menjadi yang diibadahi, menjadi Tuhan, menjadi sembahan. Ya. Adapun orang-orang Nasara, apa orang-orang Yahudi, mereka ini menjadikan nabi mereka itu direndahkan kedudukannya sehingga dianggap sebagai anak bezina. Tapi semuanya bersyirikat dalam gulu. Nasara mengatakan Isa anak Allah dan Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Iya. Baik. Sebagaimana ahlul kitab dua-duanya bersyirikat dalam tafrid. Itu kan ifrat, gulu. Dan mereka bersyirikat juga dalam tafrid. Karena itu dikatakan wala yakunu kalladina utul kitaba min qablihim fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun dan janganlah mereka menjadi ahlul kitab sebelum mereka seperti ahlul kitab sebelum mereka bagaimana ahlul kitab sebelum mereka masa panjang terhadap mereka berubah hati-hati mereka menjadi keras mereka malah berpaling iya dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik baik jadi ayat ini terdapat di dalamnya peringatan agar supaya jangan gulu di dalam beragama. Iya. La taglu fi dinikum. Jangan kalian gulu pada agama kalian. Perhatikannya. Ini bukan gulu di masalah dosa, maksiat dan sebagainya. Ini gulu di dalam pembahasan apa? Pembahasan agama. Iya. Jadi berkata masa kita sholat dilarang, Masa kita berzikir dianggap berlebihan? Ya semuanya bisa dimasuki. Gulu. Kapan berlebihan, melebihi batasan, maka dia disebut apa? Gulu. Iya. Dia sholat misalnya. Harusnya sholatnya cuma empat rakaat, dia lakukan sholat lima rakaat, nah itu gulu namanya. Dia menambah. Atau kadar yang umumnya dilakukan oleh manusia yang mencocokinya, dia memperpendek sholatnya, kemudian dia membuat sholatnya menjadi panjang sekali sampai keluar waktunya, ini juga gulu namanya. Iya. dan bentuk dari gulu itu banyak sekali. Karena itu ini adalah kaidah umum. Gulu luas cakupannya, tapi di sini penulis melihat kepada akar kesyirikan al-gulu fis salihin gulu pada orang-orang salih tapi beliau bawakan ayat dalil umum tentang larangan gulu di dalam agama iya perintah di dalam agama itu fastaqim kama umirta istiqamalah sebagaimana engkau diperintah wala tatawau fi dan jangan kalian berlebihan padanya ihdinas siratal mustaqim tunjuki kami jalan yang lurus ini yang pertengahan lurus Geril makdubi alaihim waladdallin berlindung dari dua jalan yang keliru jalannya orang Yahudi yang dimurkai dan jalannya orang Nasara yang disesatkan ya agama itu selalu berada di jalur pertengahan baik maka ayat ini dan ayat-ayat semisalnya larangan terhadap perbuatan gulu secara umum. Dan ini mencakup juga gulu terhadap orang-orang salih. Baik. Maka terdapat di dalam ayat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, larangan gulu. Iya, Langan guru dalam beragama apakah itu pada orang-orang, pada amalan-amalan maupun yang lainnya. Kemudian yang kedua di dalam ayat juga terdapat bantahan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara dan siapa yang menyerupai mereka di dalam gulu. Iya. Dan kebalikannya di dalam ayat terdapat anjuran untuk berada di jalur pertengahan. Tidak ekstrim dan tidak menyepelekan. Jadi agama ini antara dua. Bainal guluwi wal jafa. Bainal ifrati tafrit. Antara ekstrim dan menyepelekan. Dan yang keempat terdapat di dalam ayat ini memperingatkan tentang bahaya kesyirikan, sebab-sebab serta wasilah-wasilah yang mengantar ke sana. Karena gulu ini adalah sebab dan wasilah yang mengantar kepada kesyirikan, maka diingatkan di dalam ayat yang agung ini. Baik. Jadi ini dalil yang pertama yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala. Baik. Dalil yang kedua dikatakan oleh penulis rahimahullah taala fi sahihi dalam as-sahih maksudnya di sahih Al-Bukhari Adi bin Abbasin radhiyallahu anhuma dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala tentang firman Allah taala mengenai firman Allah taala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la syua'a wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra Nah dan mereka kaum Nabi Nuh berkata jangan sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan kepada sembahan-sembahan kalian Terutama jangan sekali-sekali kalian meninggalkan penyembahan kepada Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr. Ini lima berhala ya, atau lima sembahan dibadahi oleh kaum Nabi Nuh. Bagaimana itu penafsirannya? Kala Ibnu Abbas berkata, "Hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuhin." Falamma halaku awha syaitanu ila kaumihim an yansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuhum bi asma'ihim fa fafa'alu falam tu'bad hatta idha halaka ulaika wa nusyal ilmu ubidat Ibnu Abbas menafsirkan ini adalah nama nama-nama orang salih dari kaum Nabi Nuh. Jadi lima itu nama orang-orang salih dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Iya. Tatkala mereka meninggal, syaitan membisikkan kepada kaum mereka. Ini syaitan berbagai cara, upaya membisikkan. Kadang dia datangi seorang melalui tidurnya. Kadang dia berikan was-was kepada kepadanya. Kadang diberi mimpi. Ya. Kadang dia pertemukan dengan orang-orang yang merupakan wali-wali syaitan dan sebagainya. Banyak sekali cara syaitan memberikan bisikan kepada manusia. Iya. Apa yang dibisikkan oleh syaitan? Ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ya, dirikanlah ansab. Diperintah oleh syaitan untuk mendirikan apa? Ansab Al-sab ini maksudnya berhala-berhala. Iya. Berhala-berhala, patung-patung di atas bentuk dan rupa mereka, rupa orang-orang salihnya. Jadi dirikan ansab di situ. Pada majelis-majelis mereka. Tempat mereka mengadakan pertemuan. Yang mereka duduk di situ. Dan namailah Ansab itu patung-patung itu dengan nama-nama mereka. Ya. Jadi itu diantara bagaimana makar dan tipu daya syaitan ya masuknya dari arah orang-orang salih. ya. Jadi orang-orang salih ini disebutkan ya luar biasa mereka di tengah kaum ya. Dan bagaimana kaumnya itu sangat menghargai mereka. Ya namanya itu tabiat ya, namanya orang-orang yang salih, orang-orang yang berilmu. Dia berbuat baik kepada manusia dan manusia merasakan nikmatnya orang salih di tengah mereka. Ya. Maka lahir kecintaan ah, itu tabiat pada manusia. Nah, tapi di sini datang peringatan, jangan gulu. Jangan berlebihan bagaimanapun kecintaan seseorang maka tidak boleh membuatnya berlebihan. Iya. Alu, maka bisikan syaitan ini dikerjakan oleh mereka. Dikerjakan oleh mereka. Palam tobat dan waktu itu belum diibadahi. Ya sembahan-sembahan ini belum diibadahi. Patung-patung itu belum disembah. Hatta idha halaka ulaik. Sampai ketika orang yang membuat patung ini sudah mati semuanya, sudah wafat, sudah meninggal. Wanusiyal ilm. Dan ilmu sudah dilupakan. Jadi ya, ini dua sebabnya. Iya. Ganti generasi. Generasi yang terakhir datang dia tidak tahu apa sebabnya adanya patung-patung itu. Kalau yang pertama mungkin dia masih tahu. Ya. Kemudian sebab yang kedua yang paling besarnya ilmu telah dilupakan. Ilmu telah apa? Dilupakan. Ya. Nah ini muskilah ya kalau ilmu dilupakan. Ya. Dan ini sebab pokok juga dari sebab terjadinya kekafiran dan kesyirikan, dilupakannya ilmu. Dilupakannya ilmu. Maka begitu sudah binasa mereka, sudah meninggal, ilmu dilupakan ubidat. Oh berbahara bahala itu pun tadi diibadahi. Ini asar yang disebut oleh uh, hadis yang disebut oleh penulis di sini dari Ibnu Abbas. Ini diringkas ya oleh penulis. Diringkas. Kalau bahasanya itu lafadznya di Sahih Al-Bukhari. Ya, Ibn Abbas berkata saratil awthanu allati kanat fi qaumi Nuhin fil Arab ba'du. Maka akhirnya berhala-berhala yang tadinya berada di kaum Nabi Nuh itu berada di tengah orang Arab setelahnya. Amma wad fakanat likalb bidawmati jandal Adapun Wat itu berhala diibadahi oleh kabilah Kalb di Daumatul Jandal. Dan Suwa kanat li Hudail, wa Masuwaun kanat li Hudail. Wa ma Yaguth kanat li Murad. Thumma li Bani Gutaif bil Jauf inda Saba. Wa ma Ya'uq kanat li Hamdan. Wa ma Nasr kanat li Khimyar li ali dil kala. Ya. Jadi ini nama-nama berhala ketika sudah masuk di orang Arab juga. Iya. Jadi semuanya wat, suwa, yaguth, yauk dan nasr itu ada di tengah orang Arab. Nama kabilah ini Kalb, Hudail, Murad, ya. Hamdan, Hamdan ini kabilah besar ya dahulu kabilah besar. Dia banyak tempat. Banyak tempat. Kebanyakannya banyak darinya di Yaman. Jadi Hamdan ini masuk lagi di dalamnya banyak kabilah. Misalnya Syekh Mukbil al wadi Al-Wadi itu berasal dari kabilah Hamdan juga. Kabilah besarnya namanya apa? Hamdan. Nasr itu Himyar. Himyar ini kabilah di Yaman. Jadi sudah terbagi di kalangan orang Arab. Dikatakan dalam hadis ini asma urijalin salihin fi qaumi Nuh. Ini nama orang-orang salih di tengah kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim. Begitu mereka binasa, maksudnya mereka ketika nama-nama orang salih ini mereka meninggal, maka syaitan mewahyukan kepada kaumnya anin sibu ila majalisimul lati kanu yajlisuna ansaban wasammuhum biasmaihim. Iya. Dirikanlah patung-patung di tempat-tempat yang mereka, mereka biasa duduk dan beri nama dengan nama-nama mereka. Mereka mau mengerjakannya. Falam tu'bat hatta idha halaka ulaika wa tanassakhal ilmu ubidat. Sampai ketika apa namanya? mereka sudah binasa dan ilmu itu sudah hilang. Ya, di teksnya di sini tanah saha sudah hilang sama ya dengan nusia. Maka barulah mereka barulah dari disembah patung-patung tersebut. Iya. Maka ini kisah bagaimana kesyirikan di tengah kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ini kisah yang agung ya. Kisah yang agung Sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala di sini adalah ingin menjelaskan bahwa gulu pada orang-orang salih itu adalah sebab yang menyebabkan mereka diibadahi selain daripada Allah. Merupakan sebab kesyirikan. Iya. Beliau tafsirkan di sini dengan ucapan Ibnul Qayyim juga. Wa qala Ibnul Qayyim dan berkata Ibnu al Qayyim. Ya al Qayyim rahimahullah imam yang masyhur nama lengkapnya Muhammad Ibnu Abi Bakar bin Ayyub Az-Zara'i Ad-Dimashqi yang disebut lebih dikenal dengan Ibni Qayyimil Jauziyah Ibni Qayyimil Jauziyah Nah, di sini sering salah ucap ya sebagian penuntut ilmu. Kalau mau sebut al jauziyahnya qayyimnya tidak boleh pakai alif lam. Jelas ya? Kalau al jauziyahnya dihilangkan, nah, barulah pakai alif lam al qayyim. Begitu caranya. Sebab kadang ada yang menyebut Ibnul Qayyim al jauziyah. Nah, itu salah ya. Qayyim itu artinya apa? Yang menegakkan. al Jauzia nama sebuah madrasah. Ayah ibnu al Qayyim dulunya adalah pengampu sebuah madrasah. Pengampu itu yang mengurusnya, yang membinanya, pengasuhnya itu namanya apa? Qayyim. Ya. Ayah ibnu al Qayyim dulunya pengasuh madrasah Al-Jauziyah. Makanya disebut Ibnu Qayyimil Jauziyah, anaknya si pengampu madrasah Jauziyah. Kalau madrasahnya dihilangkan, maka anaknya si pengampuh ditambah alif lam di depannya, Ibnul Qayyim. Tapi kalau dikatakan Ibnul Qayyim terus Al Jauziyah, ah, ini sudah salah ya. Salah dalam apa namanya? makna dan salah di dalam sisi bahasa. Iya. Baik. Jadi cara bacanya Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyimil Jauziyah. Begitu caranya, cuma dua. Beliau ini rahimahullahu taala disepakati tentang hujjah beliau dan wara serta zuhud beliau dan ilmu beliau. Ya. Beliau memiliki karya tulis beraneka ragam di berbagai bidang. Beliau mengambil ilmu dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dari Al-Hafidh Al-Mizzi, dan dari selainnya. Baik, beliau meninggal pada tahun 751 Hijriah. Ibnu Al-Qayyim. Ibnu Al-Qayyim berkata, "Qala ghairu wahidin minas salaf." Banyak kalangan as-salaf berkata, "Ghairu wahidin" artinya bukan satu. Ya bahasa lainnya banyak dari as-salaf berkata. "Lamma matu akafu ala kuburihim ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأبد فأبدوهم ya setelah mereka meninggal orang-orang soleh ini meninggal maka manusia pun orang-orang pun sering mendatangi kuburan mereka beriktikaf ya mendatangi kuburan mereka beriktikaf jadi itikaf ya, itikaf itu artinya apa? Ya, dia berkomitmen di situ. Berkomitmen di situ. Karena itu di masjid dikatakan itikaf sebab dia komitmen di masjid tidak keluar. Akafu ala kuburihim, thumma sawwaru tamathilahum. Kemudian mereka gambar dari patung-patung mereka, dari timsal mereka. Hal yang menyerupai mereka. Iya. Jadi tadinya mereka itikaf di situ. Ya mungkin maksud awalnya bagus ya. Untuk mengingatkan mereka. Mereka beribadah kepada Allah. Tapi mengingatkan mereka kepada orang-orang salih mereka. Ya. Setelah itu mereka membuat tamasil. Iya. Baik. Jadi ini dua fitnah sekaligus ya yang akan ditambih nanti oleh penulis pada kesempatan yang, pada bab yang akan datang. Mereka kumpulkan antara fitnah kubur dan fitnah tamasil. Ya, thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum. Tadinya belum disembah, tapi setelah itu namanya sering ke kubur, sudah ada patung-patungnya. Begitu berlalu masa Hah? Sudah panjang waktunya akhirnya diibadahi. Akhirnya diibadahi. Iya. Baik. Jadi terdapat di sini berbagai pelajarannya yang bisa dipetik. Iya. Dari kisah kaum Nabi Nuh ini. Yang pertama, bahwa gulu pada orang-orang salih ini sebab yang menjatuhkan ke dalam kesyirikan. ya Yang membuat seorang itu keluar dari ibadah kepada Allah bahkan meninggalkan seluruh agama. Kemudian juga di dalam kisah ini terdapat peringatan dari bahaya menggambar dan menggantung gambar-gambar. Apalagi gambar-gambar orang yang diagungkan. Gambar orang-orang yang diagungkan. Iya. Baik. Jadi ya, kalau dia sifatnya gambar maka ini jelas ya, gambar itu sesuatu yang tetap. Ya. Ilahnya terang di dalam hal tersebut. Dan digantung dari gambar-gambar itu. Apalagi kalau gambarnya yang diagungkan. Gambarnya diagungkan. Karena itu kalau gambar misalnya dia tidak diagungkan dari hal yang dihinakan, ya berjalan begitu di tengah manusia, maka itu kadang ada keluasan. Seperti gambar yang berada di keset kaki itu. Gambar yang berada di bungkus-bungkus produk misalnya di sabun di apa. Ya. Terus gambar yang berada di koran-koran. Bukan artinya bahwa gambar itu dibolehkan, tapi dalam dalam hal ditutupi itu dibedakan antara yang sesuatu yang diagungkan dan dihinakan. Yang dijadikan sebagai perkara yang tidak dianggap. Jelas ya? Dibedakan antara dua hal. Iya. Kemudian terdapat juga di dalam kisah ini ya, pelajaran untuk berhati-hati dari makar syaitan. Syaitan itu pintar Bagaimana dengan sangat lihainya dia mencelakakan apa? Manusia dan menyesatkan manusia. Jadi tadinya, oh kamu ingat orang-orang salih. Begitu berada di dekat orang salihnya, mereka ingat kepada Allah, oh bertambah faedah. Oh subhanallah. Akhirnya meningkat, berada di kuburnya, meningkat, digambar dengan gambar-gambar terus berjalan sampai akhirnya diibadahi. Sampai akhirnya diibadahi. Maka syaitan itu ada tahapan-tahapan dalam menyesatkan manusia. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Hendaknya kalian terus-menerus menjadikannya sebagai musuh. Iya. Dan terdapat juga di dalam kisah ini peringatan tentang bahaya bid'ah dan muhdatsat. Walaupun pelakunya maksudnya baik. Kan jelas ya, kaum Nabi Nuh yang pertama yang datang ke kubur orang salih membuat gambar-gambar dan patung-patung itu. Maksud mereka bagus atau tidak? Kalau kita berbicara niat mereka, maksudnya maksudnya baik. Tapi niat itu bukan ukuran. Harus sesuai dengan apa? sesuai dengan petunjuk. Kapan dia masuk dalam bid'ah, walaupun niatnya baik, ah, itu bisa membahayakan. Iya. Jadi banyak kerusakan yang terjadi dengan umat seperti itu dasarnya. Dia masuk dengan niat baik, tapi tidak memperhatikan tuntunan di dalamnya. Tidak memperhatikan tuntunan. Baik. Yang kelima terdapat di dalam kisah ini juga bahwa wasilah-wasilah yang mengantar kepada kesyirikan itu wajib diwaspadai. Seperti menggambar sudah jelas ya, wasilah. Ya, kuburan, pengagungan terhadap kubur itu wasilah. Jadi semua yang mengantar kepada kesyirikan itu wajib untuk diwaspadai. Iya. Dan terdapat juga di dalam kisah ini bagaimana kadar mengenal mengenal besarnya nikmat adanya ilmu di tengah manusia. Iya. Adanya ilmu di tengah manusia. Ketika ilmu itu kuat, tidak terjadi kesyirikan waktu itu. Tapi bahaya itu datang kapan? Ketika ilmu sudah hilang, dilupakan. Iya. Sudah hilang dan dilupakan. Dan di kisah ini juga peringatan ya bahwa perginya ilmu itu dengan perginya para ulama. Ini orang-orang salih ini orang-orang yang berilmu mereka. Dan dikata orang-orang salihnya masih hidup. Tidak mungkin mereka seperti itu. Akan diingatkan hal tersebut oleh orang-orang salihnya. Ada yang melarang mereka, ada yang menegur mereka. Nah, itu kedudukan para ulama di tengah manusia. Ya, kalau ulamanya sudah tidak ada, ya memang manusia bebas berbuat apa-apa. Kalau ulamanya hidup, ulamanya bicara, menegur begini, menerangkan ini salah, ini keliru. Ya manusia banyak yang tidak bersyukur. Dianggapnya urama ini terlalu cerewet, senang ngurusin urusan orang lain. Ya. Apa namanya? Terlalu kolot, sempit pikirannya dan sebagainya. Itu kan yang terjadi. Kalau ada orang-orang yang meluruskan kebatilan, membantah kebatilan dan menjelaskan yang benar, ya. maka biasanya ada orang-orang yang berucap seperti itu. Nah, itulah manusia. Ya. Pengaruh ulama di tengah manusia sangat indah, tapi balasan manusia terhadap mereka itu sangat buruk. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahumullah taala. Tapi namanya ulama, mereka beramal bukan untuk manusia, beramal untuk Allah. Manusia mau memandang buruk, tidak buruk, mau dipuji atau dicela, itu tidak berpengaruh pada apa yang mereka jelaskan. Ya, maka maksudnya di sini keberadaan ulama itu penting. Dan sebab hilangnya ilmu, perginya ulama. Perginya ulama. Baik. Kemudian di dalam kisah ini juga terdapat peringatan dari bahaya taklid, ikut-ikutan. Nah, ini dia dapat begini, oh sudah ada. Ini nenek moyang kami memang seperti itu. Dia cuma ikuti saja. Inna wajadana aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun. Dalam ayat lain muhtadun. Kami dapati ayat-ayat kami di atas agama, kami dapati ayah-ayah kami di atas agama dan kami adalah mengikuti jejak mereka, mengambil petunjuk dari jejak mereka. Itu alasan lain dari kesyirikan, taklid, ikut-ikutan. Ya, ini yang jatuh dalam kesyirikan sebabnya ikut-ikutan. Dia cuma mengikuti yang sebelumnya dan dia tidak tahu apa maksud orang sebelumnya. Akhirnya mereka jatuh di dalam apa? Di dalam kesyirikan waliyadzubillah. Iya. Dan terdapat bahwa awal kesyirikan terjadi di alam ini sebabnya adalah gulu berlebihan dalam kecintaan kepada orang-orang salih. Iya. Ini juga faedah lain ya. Kalau kita lihat Nabi Nuh alaihi salam itu awal rasul. Jadi antara Nabi Adam ke Nabi Nuh. Kan begitu? Iya. Tidak terjadi perubahan ini ketika terjadi perubahan agama baru diutus rasul. Andai kata tidak ada kesyirikan Nabi Nuh tidak diutus. Karena umat masih di atas apa? tauhid. Maka diutus rasul. Ya, setelah terjadi kesyirikan. Nah, sebab kesyirikan ini atau kesyirikan ini yang merupakan syirik yang paling pertama terjadi di alam. Sebabnya adalah apa? Gulu pada orang-orang salih. Faidah lain, ya, kita petik dari kisah ini bahwa dari agama para rasul yang paling pertama dari agama para rasul ketika terjadi perubahan, ketika terjadi kesyirikan, apa sebabnya? Mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, Ini kan cinta kepada orang salih, kebenaran. Cinta kepada orang salih. Pada batasan syar'i dia adalah apa? Benar. Tapi begitu bercampur dengan kebatilan ekstrim di dalamnya, nah disinilah muncul apa? perubahan di agama para nabi dan para rasul. Iya. Maka di sini hati-hati ya. Ini kita mempelajari sebab terjadinya perubahan di agama para nabi dan para rasul. Karena itu mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil itu sifatnya orang Yahudi, orang Nasara, sifatnya kaum munafikin. Itu disebut dalam Al-Qur'an. Agar supaya umat ini hati-hati. Karena ini dari sumber kesesatan. Mencampur adukkan antara yang hak dan apa? Yang batil. Iya. Itu menjadi pedoman ya, menjadi pedoman. Iya. Dan di sini para dai subhanallah Ya kadang sebagian manusia hal-hal yang seperti ini tidak dipahami. Iya. perbuatannya kadang mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Tapi dia menyangka perbuatannya itu hikmah. Katanya ini hikmah dalam dakwah. Ya kalau ada orang ahlul bidah, ya jangan terlalu keras lah. Jangan langsung ditahdir. Gak apa-apa kita dekat-dekat. Ya ketemu duduk-duduk. Hah? Jadi dianggap itu hikmah. Dianggap itu apa? Hikmah. Dia tidak bisa bedakan antara hikmah dan mencampur adukkan al-haq dan apa? al-batil. Kalau dia misalnya ketemu dengan ahlul bidah, dia bisa nasihati bermanfaat baginya. Nah, itu mungkin masuk dalam hikmah. Ini dia masuk di dalam organisasi, ya di situ ada orang-orang yang berpemikiran menyimpang, ketemu dengan orang-orang yang disebut sebagai jemaatut takfir, gampang mengafirkan, ya yang dipahami kerusakannya dia juga ngerti kerusakan pemikirannya. Ya. Setelah itu yang keluar, oh ini sudah bergabung bersama-sama. Nah, itu namanya mencampur adukkan antara yang hak dan apa? Yang batil. Tidak boleh seperti itu. Harus dibedakan antara dua hal. Nah, di situ nanti akan masuk perkara yang tidak baik dalam agama ini. Iya. Baik. Jadi hikmah itu ada tempatnya ya, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batin itu menunjukkan lemahnya ilmu, kurangnya pengetahuan dan kurangnya keteguhan di atas agama. Baik. Maka ini sebab-sebabnya perlu kita ingatkan. Iya. Dan perlu diwaspadai akan bahayanya. Baik. Kita akan berpindah ke dalil yang ketiga. Tapi sebelum saya ke situ ada eh, pembahasan bagus di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau menjelaskan beberapa kerusakan dari perbuatan gulu. Ya. Kata beliau gulu itu gulu dalam agama itu bisa menimbulkan beberapa kerusakan. Kerusakan yang pertama adalah mendudukkan hal yang terjadi gulu padanya melebihi kadar yang ditetapkan untuknya. Iya. Jadi kewajiban kita pertengahan kita berikan untuk setiap orang, untuk setiap masalah kadarnya masing-masing. Kapan dia berlebihan, ah, itu gulu namanya. Kalau dia lebihkan ke atas itu artinya gulu di dalam memuji. Kalau dia lebihkan ke bawah atau ke, kalau dia kurangi ke bawah itu namanya merendahkan, menyepelekan. Baik, yang kedua gulu itu ya bisa mengantar kepada peribadatan terhadap siapa yang orang itu gulu kepadanya. Iya. Bisa mengantar kepada peribadat peribadatan kepada orang yang terjadi gulu padanya. Iya. Kemudian kerusakan yang ketiga, gulu ini bisa menahan menghalangi dari pengagungan kepada Allah. Nah, ini juga bahaya besar ya. Karena kita ini hidup kita sebagai seorang muslim adalah mengagungkan Allah. Iya. Membesarkan Allah. Jadi jangan masuk ke dalam hati itu, ke dalam sesuatu, ke dalam diri kita hal yang menahan kita dari mengagungkan Allah. Nah, kalau dia sudah gulu Berlebihan pada orang saleh itu akan membuat pengagungannya kepada Allah menjadi apa? Menjadi kurang. Ya. Itu selalu seperti itu ya. Nah itu kalau saya beri contoh di kasus lainnya, misalnya apa hukum mendengar anasyid? Ya. Ini kadang orang bergampangan, oh anasyid kan bagus saja kalau mananya bagus ya. Kenapa dilarang? Ya. Seorang itu kadang tidak peka melihat seperti misalnya Ikhwanul Muslimin atau yang semisal dengannya itu menjadikan anasyid sebagai salah satu gaya dakwah mereka. Ya. Bayangkan. Sampai subhanallah. Ya, itu sudah lama ya kita pelajari. Belakangan ini saya lihat orang-orang ya, lulus Medina sudah mengambil berbagai gelar anaknya hafal Quran, bersama dengan itu anaknya juga dia jadikan jago baca anasyid. Nah, ini pemikiran seperti itu, pemikiran. Merusak. Anaknya sendiri aja dia rusak. Harusnya sudah hafal Quran, dia sibukkan dia dengan ilmu. Ini disibukkan jadi jago baca apa? Jadi jago baca anasyid. Nah, nanti ujung-ujungnya seperti itu. Tadinya jago baca Al-Quran. Masya Allah, suara kami itu zen. Suara kamu Masya Allah, indah sekali. Bagus kalau kamu ikut baca nasyid di sana. Ya. Akhirnya tadinya jadi qari Al-Quran berubah menjadi apa? Munsyid. Orang yang pandai beranasyid. Nanti setelah itu berubah lagi pasti. Tadinya nasyidnya tidak ada lagunya apa tidak ada musik-musiknya berubah dia menjadi musik ya anasyid itu kalau dia sudah dilakukan kalau sudah dilakukan ah, itu namanya apa lagu sudah gina namanya kalau ikut timbangan-timbangan lagu itu ya pakai lagu nahawan sika hijaz apa segala macam itu nah, itu masuk di dalamnya itu gina namanya jelas ya Ya. Saya pernah uh, apa namanya? baca dari Makomat Al-Hariri. Ada beberapa bait syair indah sekali begitu diucapkan oleh orang Arab Badui tentang kematian, tentang alam kubur. Dia ucapkan spontan. Ya. Dia ucapkan spontan. Sampai dia menangis. Sampai Al-Harir yang mendengarnya ikut menangis juga. Ya. Suatu hari saya dapat mantuma ini dibaca oleh Misyari Rasid Al-Fasi. Judulnya Khalid Dikar. Khalid Dikar Al-Arbu'i wal wal Murtabi'i dan seterusnya ya. Suatu hari saya eh, simpan di HP harus saya perdengarkan ke Syekh Fauzan. Itu tidak ada tidak ada musiknya. Hanya suara saja, tidak ada musiknya. Saya perdengarkan ke Syekh Shalal Fauzan. Syekh ini nasyidnya bagus didengar apa enggak? Kata Syekh ada gina kata beliau. Ya. Ada gina. Jadi kadang cara melantunkannya ya itu seperti itu. Merubah menjadi hal yang kepada hal yang tidak baik. Kalau cara melantunkannya saja kadang seperti itu, apalagi kalau sudah diiringi dengan alat-alat. Nah, ini menjadi apa? Jadi masalah. Jadi maksudnya begini, seorang itu kalau dia sudah baca Al-Quran, senam baca Al-Quran, terus kalau misalnya dia sudah ini cari nasyid. Nanti lama-lama kalau dia sudah galau, tidak baca Quran lagi, langsung cari nasyid. Ya. Makanya itu jangan dibiasakan jiwa seperti itu. Ini akan membuat dia lalai dari Al-Quran. Nah, sama seperti itu, pengagungan kepada Allah. Pengagungan kepada Allah itu dijaga. Betul dia cinta kepada orang salih. Tapi jangan sampai dia ekstrim berlebihan sehingga menghalangi dia dari mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia punya pengagungan kepada Allah lebih besar. Ya, harusnya seperti itu. Baik. Jadi ini beberapa pelajarannya dipetik di sini. Jadi kalau saya sambung tadi dari kerusakan gulu sudah tiga ya. Yang keempat kata Syekh Ibn Utsaimin, ya. Orang yang dilakukan gulu padanya itu juga bisa dibahayakan. Sebab orang yang siapa yang gulu padanya, kadang dia bisa apa? Bisa ujub, bangga diri, lupa lupa daratan ya Karena itu Nabi melarang memuji orang di depannya. Nah, ini semuanya karena khawatir. Ya, menutup pintu, jangan sampai seorang itu bangga dengan dirinya. Dan gulu itu akan membawa orang seperti itu. Baik, ketika dia lihat manusia berlebihan padanya, gulu kepadanya, akhirnya dia mungkin bisa ujub terhadap dirinya ujub terhadap dirinya. Dan ini nasallahu alaihi Ini dari fitnah-fitnah ya, ujian terhadap diri. Apalagi kalau seorang itu banyak dikenal oleh manusia. Iya. Maka biasanya penyakit ini ini penyakit yang harus diwaspadai. Bahaya yang bisa membahayakannya. Nah, kalau seorang tertimpa penyakit ini, nah, itu dia harus antisipasi. Dia pelajari apa sebab-sebab masuknya penyakit tersebut, bagaimana mengobatinya, bagaimana menghindarinya. Agar supaya dia kuat di atas ilmu dan petunjuk. Baik, jadi itu empat kerusakan al-gulu disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Berikutnya dalil yang ketiga. Kata penulis rahimahullah taala wa Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu Sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ah, baik dari Umar ya, dari Umar radhiyallahu anhu. Sungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Baik. La tutruni kama atratin nasara Ibn Maryam. Innama ana abd fakulu abdullahi wa rasuluhu akhrajahu. Akhrajahu artinya apa? Dikeluarkan oleh keduanya. Keduanya siapa? Bukhari dan Muslim. Ya, dan ini kurang tepat ya. Ini diluruskan ya. Karena hadit ini coba diriwayatkan oleh Al-Bukhari saya. Cuma diriwayatkan oleh Al-Bukhari saya. Iya. Baik. La tutruni, jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku, memuji alitra. Alitra itu mujawazatul haddi fil madh. Alitra artinya apa? melebihi melampaui batasan dalam memuji. Iya. Wal kadibu fihi dan dia dusta dalam pujiannya. Sudah melampaui batas dusta di dalamnya. Iya. Maka Nabi berkata, "Jangan kalian berlebihan di dalam menyanjungku, di dalam memujiku." Kama atratin Nasara Ibnu Maryam. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abad. Sungguhnya saya hanyalah seorang hamba. Ya, ini ketika mengobati seperti itu ya. Ya, ketika ada berlebihan, maka ini harus diobati. Maka Nabi angkat sifat beliau bahwa beliau adalah hamba Allah. Maka ini yang di atas turun jadi seimbang. Nah, kalau sudah diketahui beliau adalah hamba, nah, baru digandengkan. Karena itu kata Nabi, Fakulu Abdullahi wa Rasulu. Katakanlah Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Malah beliau dahulukan kata hamba Allah daripada Rasul Allah. Hamba dulu baru Rasul. Iya. Karena makam al-ubudiyah itu lebih tinggi. Makam penghambaan. Karena itu didahulukan. Hamba Allah dan Rasul Allah. Nah, ini baru seimbang. Hamba penyebutan beliau adalah hamba Allah ini bantahan terhadap orang-orang yang ekstrim kepada Nabi. Dan Rasul ini bantahan terhadap orang yang menyepelekan beliau. Betul Nabi manusia biasa, tapi beliau adalah Rasul. Ya Allah pilih. Dimuliakan oleh Allah menjadi perantara antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ya. Dari sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dari apa namanya? Hadit ini juga jelas ya. Nabi larang dari gulu terhadap diri ya. Jangan sampai diberi dari sifat rububiyah. Ya, sebagaimana orang-orang Nasara gulu dalam hal tersebut. Ini menunjukkan haramnya gulu di dalam agama. Baik, faedah yang dipetik dari hadis yang pertama terdapat haramnya berlebihan dalam memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berlebihan dalam memuji Nabi. Dan ini telah ya manusia menulis pujian-pujian kepada Nabi berlebihan padanya. Yang paling banyak berlebihan itu seperti yang sering kita dengarkannya dari qasida Al-Burda yang ditulis oleh Al-Busiri. Ya. Jelas ya? Yang ditulis oleh Al-Busiri. Bagaimana dia mengungkapkan kedudukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan penuh gulu berlebihan min ulumika ilmu lawhi wal qalami فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم الله والقلم dari kebaikan engkau ya Nabi adanya dunia dan akhirat dan dari ilmumu ilmu lauh dan apa al-qalam ya al-busiri saja di dalam hadith ini hadith ini kan jelas Nabi berkata jangan kalian berlebihan dalam menyanjungku ya kan begitu sabda Nabi tidak boleh berlebihan dalam menyanjung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Al-Busiri sendiri diketemukan dari syairnya dia berkata da madda'atkun nasara fi nabiyihim wahtakim bima syi'ta madahan fihi wahtakimi ya, katanya tinggalkan apa yang diucapkan oleh Nasara pada nabi mereka bahwa dia adalah anak Allah dan seterusnya Iya. jelas ya tapi berhukumlah sebagaimana yang kau sukai tentang nabi engkau nabi saya ya apa yang kamu puji, puji saja sesuka engkau. Wah takimi. Jelas ya? Ini sudah menyelisih hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini bentuk dari gulu. Iya. Baik. Jadi ini subhanallah kaidah besar ya. Kaidah besar. Jadi kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang mereka masuk di dalam bid'ah, kesyirikan dan seterusnya dan diketahui akar penyimpangannya karena gulu, maka diobati dulu gulunya. Diobati dari situ. Nah, kalau sudah diobati dari situ, yang lainnya kesalahan-kesalahannya bisa apa? Bisa diperbaiki. Nah, ini akar penyimpangan. Baik. Dan terdapat juga di dalam hadis bagaimana nasihat Nabi untuk umatnya. Jadi subhanallah kalau ada pada umat ini hal yang mengkhawatirkan, Nabi tidak diamkan. Dinasihati. Iya. Dinasihati oleh Nabi. Diberi dari arahan. Dia terjadi kekeliruan langsung ditegur. Melihat, beliau melihat sesuatu yang perlu diluruskan, beliau langsung luruskan. Iya. Dan ini namanya an-nusuh. Ketulusan dan kesungguhan untuk umat. Baik. Dan terdapat bahwa gulu pada orang salih ini sebab yang menjatuhkan dalam kesyirikan. Iya. Dan terdapat di sini peringatan bahaya tasyabuh dengan orang kafir karena Nabi larang kita mengikuti orang Nasara. Baik. Selesai dalil yang keberapa? Dalil yang ketiga, dalil yang keempat. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ya kata beliau dalam as-sahih ya dalam as-sahih di sini maksudnya dalam hadis sahih dalam hadis sahih bukan artinya riwayat Bukhari atau Muslim tapi dalam hadis sahih ini hadisnya di Musnad Imam Ahmad Ibnu Majah dan selainnya Iya. Jadi katakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wal gulu." Hati-hati kalian dari al gulu, ekstrim dalam agama. Iya, peringatannya untuk hati-hati. Bainama ahlaka man kana qablakumul gulu. Sebab yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-gulu, jadi ini penyakit yang sudah membinasakan umat-umat sebelum kita. Nah, kalau begitu, ini adalah akar dari kerusakan. Nah, itu sisi pendalilan penulis bahwa sebab kekafiran anak Adam dan mereka meninggalkan agamanya karena gulu. Di mana gulu ini ini akar kerusakan yang menimpa umat-umat sebelum kita dari umat-umat yang telah dibinasakan. Iya. Baik. nah ini subhanallah kalau kita lihat ya hadit ini, hadit Ibnu Abbas ini itu Ibnu Abbas melihat ada orang yang melempar di musim haji di Jamarat. Dia melempar dengan batu agak besar. iya, Padahal sunnahnya kan melempar dengan batu hadaf. Hadaf itu kecil saja yang dipakai yang biasa dipakai untuk ketapel itu. Kan biasanya batunya itu sekitar seruas jari saja. Ya, dan lebih daripada itu. Atau kurang daripada itu. Itu disebut hadaf. Maka Ibnu Abbas melihat ada orang yang mengambil kerikil. Dia melemparnya pakai kerikil malah, bukan pakai apa? Batu kecil, hadaf. Ya, lumayan juga ya kalau lempar kerikil. Ya. Kalau sekarang ya masya Allah ya. Sekarang itu pelemparan jadi sudah kalau orang melempar dari sisi sini batunya tidak bisa lagi nyebrang ke sana. Ya. Karena eh, pelemparan itu dalam bentuk tembok sekarang, tembok panjang. Kalau dulu kan tiang. Nah, kalau tiang ini meleset bisa kena orang sebelah sana. Ya apalagi yang pergi melempar ya niatnya pergi melempar setan wah itu memang dulu itu komplikasi ya dulu subhanallah saya haji tahun 98 itu masih tiang tahun 98 itu bawa jemaah haji setelah habis batunya dia keluarkan sendalnya semuanya lempar jadi pulang gak ada yang pakai sendal ya Eh, dan masalahnya ketika pelemparan itu ada bahasa Turki. Pelemparan jamroh itu bahasa Turkinya ada kata setonnya. Jadi orang Indonesia ini menyangka betul-betul melempar syaiton di sana. Ya. Waktu itu saya sama seorang ustadz ngantar keluarga melempar. Ya. Begitu keluar dari pelemparan ada batu kerikil melekat di, di jidatnya ini. Jadi batunya itu menempel dia gak rasa. Menempel. Padahal batu kecil. Bagaimanapun kalau dia melempar dengan batu besar, subhanallah, bisa dibayangkan ya? Nah, ini orang-orang melempar dengan batu besar. Ditegur oleh Ibnu Abbas. Raja taala anhu. Nah, beliau pun berkata seperti ini, Iya wal gulu." Hati-hati kalian dari apa? Al gulu. Nah, ini para sahabat ya keilmuan mereka. Melihat seperti itu dia ingatkan itu gulu. Subhanallah kalau sahabat hidup di masa sekarang ini, kira-kira apa yang mereka katakan? Iya. Baik. Ya terbalik di masa ini. Kalau ada yang menegur hal yang jelek, ah ini kamu terlalu ekstrim. Berlebihan. Iya. Jadi dalam hadit ini jelas sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala. Ya, kita bisa petik di sini dari hadit E, beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama terdapat larangan untuk ekstrim di dalam agama. Ya. Dan terdapat penjelasan akibat ekstrim dalam agama itu. Akibatnya kebinasaan. Karena itu yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Dan terdapat juga di dalam hadis bahwa seorang muslim itu harusnya mengambil pelajaran dari sebab-sebab kebinasaan umat-umat sebelum mereka. Jadi kekeliruan mereka, apa yang membuat mereka binasa, kita ambil pelajaran. Jangan kita lakukan hal yang sama. Dan terdapat juga di dalam hadis semangat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas keselamatan umatnya, sehingga umat ini dibimbing oleh Nabi. Iya, dijelaskan kepada mereka hal yang membahayakannya. Dan beliau dan terdapat juga di dalam hadith ini menutup pintu kesyirikan dan segala wasilah yang menyambung kepada kesyirikan tersebut. Dan terdapat di dalam hadith anjuran untuk berlaku pertengahan dan adil dalam ibadah, tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan. Dan terdapat bahwa ekstrim pada orang-orang salih ini sebab yang menjatuhkan dalam kesyirikan. Dan terdapat juga di dalam hadis besarnya rasa takut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, dari kesyirikan tersebut dan bagaimana beliau apa namanya mengingatkannya. Baik. Karena itu beliau ingatkan tentang wasilahnya. Jangan gulu. Ini menunjukkan besarnya rasa takut beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dalil yang terakhir yang kelima kata penulis rahimahullah wali muslimin an ibni mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'una qalaha thalathan diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halakal mutanatti'un, binasalah al mutanatti'un." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. Siapa itu al-mutanatti'un? Al-mutanatti'un ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang ekstrim, berlebihan. Dalam ucapan maupun amalan. Dalam ucapan maupun dalam amalannya. Iya. Jadi ya, kalian kalau dia berbicara, bicaranya itu berlebihan. Ah, itu gulu namanya. Kadang kalau dia berbuat, perbuatannya berlebihan. Ah, itu tanatto. Masuk dalam tanatto. Dan tanatto ini tidak baik. Iya. Bukan hal yang bagus. Baik. Sisi pendalilan penulis rahimahullahu taala dari hadith ini adalah beliau ingin menjelaskan bahwa gulu itu bagian dari tanattu. Ya, bentuk dari tanattu. Ketika dikatakan bahwa orang yang tanattu itu binasa, maka ini terdapat dalil akan bahaya dari gulu tersebut. Iya. Terdapat dalil akan bahaya dari gulu tersebut dan wajibnya untuk dihindari. Baik. Dari hadis ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama e, kewajiban meninggalkan segala bentuk tawat tanattu. Ya. Segala bentuk tanattu sebab ini mengantar kepada kebinasaan. Yang dan terdapat di dalam hadis peringatan akan akibat dari sebuah perkara. Tanato ini membawa kemana? Kepada kebinasaan. Nah, itu kan memperingatkan akibatnya. Ya, memperingatkan akibatnya. Kadang seorang itu kalau diterangkan saja hukumnya, tanato itu berlebihan, itu haram. Dia kadang apa namanya kurang menerima atau tidak cepat berubah. Tapi kalau dikatakan padanya kamu kalau berlebihan seperti ini akan membinasakan kamu, mencelakakan kamu, nah, itu kadang bisa apa? Memberi pengaruh di dalam jiwanya. Nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat sahabat ada yang menyiksa budaknya. Maka Nabi berkata, bertakwalah kepada Allah. Allah itu lebih mampu menyiksa kamu apa namanya seperti engkau menyiksa budak engkau ini. Nah, itu sangat mengena di dalam hati. Dihubungkan dengan perbuatannya dan Allah lebih mampu melakukan hal yang lebih daripada itu terhadap dirinya. Maka itu menjadi sangat kuat. Maka mengingatkan akibat dari perkara itu itu pentingnya di dalam mengajak kepada kebenaran. Ya. Kemudian terdapat di apa namanya di dalam hadit ini juga ya i'tibar ma'alatil umur, memperhitungkan akibat dari perkara. Ini kaidah umum ya, gulu dan seterusnya itu ada akibatnya di belakangnya. Nah, itu harus kita pertimbangkan. Harus kita pertimbangkan. Nah itu seorang muslim dan muslimah itu jauh pandangannya. Dia kalau ingin berbuat sesuatu, dia pertimbangkan. Ini sesuatu ini arahnya kemana? Bisa mengantar kemana? Iya. Yeah. Baik. Selesai ya? Lima dalil yang dibawakan oleh penulis. Kemudian penulis rahimahullahu taala menyebutkan 20 pembahasan. Ya, 20 pembahasan ini kebanyakannya sudah kita baca. Ya, saya baca satu persatu ya. Kebanyakannya sudah kita jelaskan. Kita baca cepat yang bisa di Kata beliau fihi masail beberapa permasalahan yang terkandung dalam bab. Ya. Al-ula anna man fahima hadzal bab wa babaini ba'dahu tabayyana lahu gurbatu islam wa ra'a min qudratillahi wa taqlibihi lil qulubil ajab. Subhanallah. Kata beliau barang siapa yang membaca bab ini dan dua bab selanjutnya. Jadi bab ini dan dua bab selanjutnya itu berhubungan. Siapa yang baca bab ini dan dua bab Selanjutnya akan jelas baginya tentang keterasingan Islam. Iya. Itu mungkin sudah bisa kita rasakan ya di masa ini. Kalau ada orang ekstrim gulu ditegur, malah kita yang dikatakan gulu. Kita yang dikatakan apa? Ekstrim. Ini menunjukkan apa? Asingnya agama ini. Ya. Menunjukkan keterasingan Islam dan dia akan melihat hal yang mengherankan ya tentang betapa kuasa Allah dalam membolak-balikkan hati manusia dia akan melihat ajab suatu yang mengherankan mencengangkan bagaimana Allah membolak-balikkan hati ya dari pintu gulu ini subhanallah itu keajaiban bagaimana orang yang tadinya istiqamah kemudian berubah istiqamah berubah dasarnya karena apa karena gulu Iya. Karena gulu. Nah, itu selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Nah, nah ini kaidah subhanallah kaidah ya dalam pembahasan. Saya pernah sebut ke Syekh Shalal Fauzan. Sebulan dulu ada orang saya cerita ada orang di Indonesia ini. Dulu dia bagus kenal sunnah apa segala macam. Setelah itu dia berubah. Kemudian masuk jadi ada pemikiran takfiri dan sebagainya Ya beliau hanya berkata satu, lihat aja guru bagaimana membawa seseorang itu kepada kejelekan. Nah, itu sebabnya, itu mengukur. Ya, selalu dikembalikan kepada apa? Kepada kaidah. Jadi kalau orang mengerti kaidahnya, dia bisa mengerti apa sebab datangnya penyimpangan itu. Baik. Iya. Jadi ini yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala Ya, hal yang benar ya. Jadi siapa yang memahami bab ini, yaitu bab sebab kekafiran adalah gulu, ya. Dan bab yang akan datang tentang larangan seorang itu beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang salih serta gulu terhadap kuburan orang salih menjadikannya sebagai berhala akan datang dua bab. Kalau dia perhatikan ini akan tampak keterasingan Islam. ya dan tanpa keterasingan Islam. Amalan yang seperti ini dilarang malah dijadikan amalan yang paling apa? Paling afdol dan utama. Orang yang melarangnya malah dianggap sebagai orang yang yang gulu. Ya dalam hal tersebut. Ya karena itu ahli tauhid subhanallah memang eh, harus selalu dia ingatkan dirinya dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. Ini kita buat tauhid selalu diulangi oleh seorang penuntut ilmu. Karena itu mengingatkan dia untuk istiqamah di atas apa? Di atas jalan, di atas agama. Baik, yang kedua, kata beliau rahimahullah, ma'rifatu awwali syirkin hadatha ala wajhil ard annahu bi syubhatis salihin. Ya. Yang kedua pengenalan tentang awal kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Bahwa kesyirikan itu akibat syubhat pengagungan kepada orang-orang salih. Iya. Ketika terjadi gulu pada orang salih, maka terjadilah kesyirikan. Baik, yang kedua, yang ketiga, satu awalu syai'in ghayyira bihi dinul anbiya. Wa ma sababu dalika ma ma'rifati anna Allah arsalahum. Nah ini antik syekh ya, subhanallah. Detail sekali cara beliau menjelaskan fikih tentang tauhid. Pengenalan tentang hal yang pertama mengubah agama para nabi. Ya, dapat penyebab terjadinya hal tersebut. Seiring dengan pengetahuan bahwa Allah telah mengutus para nabi tersebut. Ya. Jadi apa yang menyebabkan agama para nabi itu berubah? Nah, ini gulu pada orang salih mencampur adukkan antara yang hak dan apa? Yang batin. Itu yang merubahnya. Iya. Baik. Padahal Allah mengutus kepada mereka para rasul. Jadi ada agama rasul, tapi terjadi perubahan. Apa sebabnya? Nah, ini sebabnya. Hati-hati. Baik, yang keempat kata beliau rahimahullah sababu kubulil bid'ah maqani syara'i wal fitri tarudduha. Iya. Sebab penerimaan segala jenis bid'ah, padahal syariat dan fitrah manusia menolak bid'ah tersebut. Iya. Baik, kenapa orang itu menerima bid'ah? Nah, ini dari kisah. Tadi sudah kita lihat ya. Yang menyebabkan bid'ah itu diterima pertama karena gulu berlebihan itu tadi yang kedua, karena makar dari syaitan, bagaimana syaitan eh, bertahap di dalam menyesatkan manusia. Kemudian yang ketiga, taklid, ikut-ikutan. Ya. Baik, itu tiga sebab. Kemudian yang ke lima, anna sababa kullihi masjul haqqi bil batil. Nah, ini beliau kembalikan kepada satu sebab pokok. Ya, fal awwalu mahabbatus salihin wa tsani fi'lu unasi min ahli ilmi wad din syai'an aradu bihi khairan fa dhanna man ba'dahum annahum aradu bihi ghairahu. Ya, seluruh penyebab tersebut adalah karena bercampurnya kebenaran dengan apa? Kebatilan. Ya, jadi tiga sebab yang kita sebutkan tadi, gulu pada orang salih, makar syaitan dan taklid, Nah, ini semuanya kembali kepada satu sebab lagi. Apa itu? Mencampurkan antara yang hak dan yang batil. Ya. Pada awal yang pertama, al-hak itu yang mana? Cinta pada orang salih. Yang batil itu mana? Yang kedua, perbuatan sekelompok dari ahli lima din mereka hendaki kebaikan. Tapi orang yang datang setelahnya menganggap pada selain itu yang baik. Ya. Ya campur antara yang hak dan yang batil. Baik. Kemudian yang keenam. Asadi suatu tafsirul ayat lati fi surati Nuh. Tafsir ayat yang terdapat di dalam surah Nuh. Ya, tafsir ayat di surah Nuh itu diterangkan di dalam hadis Ibnu Abbas. Terangkan dalam tafsir dari hadis Ibnu Abbas bagaimana terjadinya kesirikan di tengah kaum Nabi Nuh dan lima nama yang disebutkan Wat, Suwa, Yagut, Ya'uk dan Nasr ini adalah nama orang-orang salih di tengah kaum Nabi Nuh alaihi salam. Baik, yang ketujuh. Kata beliau, jibillatul adabiyyi fi kaunil haqqi yang fi qalbihi wal batilu yazid. Tentang watak manusia bahwa kebenaran akan berkurang di dalam hatinya sedangkan kebatilan akan bertambah. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini penting sekali faedah yang disebut oleh penulis di sini. Tabiat manusia itu. Yang namanya kebenaran itu sifatnya cepat berkurang. Kebatilan bisa bertambah itu tabiat manusia. Inna nasa amaratun bisu'i illa marahima rabbi. Jiwa itu memerintah kepada kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Iya. Baik. Jadi orang-orang ini kebenaran itu berkurang di hati mereka. Tadinya kan kebenaran di hati mereka cuma cinta kepada orang soleh, tapi ini berkurang. Akhirnya bertambah kebatilan. Gulu mereka kepada orang-orang soleh tersebut. Mereka pasang dari patung-patung, mereka itikaf di kuburnya, akhirnya terjadilah kecurigaan. Ya. Kalau tahu ini tabiat manusia, ini keadaan kita. Makanya kebenaran itu harus dihormati. Harus dia jaga. Selalu dia pelajari, dia ulangi. Dia perkuat supaya kebenarannya menjadi kuat, menjadi terang di dalam hati. Kebatilannya menjadi hilang atau sirna. Nah, seperti itu. Tapi kalau kebenarannya tidak dia jaga, ilmunya tidak dia asa, ya, ilmunya tidak dia tambah, tidak selalu dia ulangi. Nah ini biasanya menyebabkan kebatilan itu apa namanya gampang masuk. Apalagi kalau dia hidup seperti masa sekarang ini, syubhat-syubhat menyambar-jambar di sana sini, pelanggaran, bida-bida, khurafat, kesyirikan bertebaran. Maka kalau dia tidak membentengi dirinya, menjaga dirinya di atas kebenaran, maka dikhawatirkan kebatilan akan bertambah. Kebatilan akan apa? Bertambah. Jadi itu pentingnya. Kenapa selalu seorang itu dia jangan lepas dari pembahasan-pembahasan tentang tauhid. Iya. Jangan pernah lepas sama sekali. Dalam setahun itu kalau dia tidak hadir pelajaran, maka dia baca pelajarannya yang sudah dia pelajari tentang tauhid. Dia ulangi. Dia ulangi. Iya. Itu yang saya sudah sebutkan berulang kali. Syekh Muhammad bin Ibrahim al Syekh tidak pernah luput beliau baca kitab salah satu usul di majelisnya, di taklimnya tiap hari. Selesai diulang, selesai diulang. Syekh Saul Fauzan itu tidak pernah luput beliau dalam pelajaran beliau tentang kitab tauhid. Apakah beliau baca matan, syarah, ya, atau ringkasan yang jelas terkait dengan kitab tauhid. Dan ini memberi pengaruh besar pada hati seseorang di dalam memandang kebenaran, mengagungkannya dan membesarkannya. Maka kapan seorang dai dia sudah kurang perhatiannya kepada tauhid, ah, itu pintu besar dia dimasuki oleh syaitan. Dan pintu besar yang bisa menyeretnya kepada penyimpangan dan ketergelinciran waliyadzubillah. Baik, yang kedelapan. الثامنة أن فيه شاهدا لما نكل عن السلف أن البدعة سبب الكفر ya yang kedelapan pada bab ini terdapat bukti berdasarkan kutipan dari ulama salaf bahwa perbuatan bid'ah adalah sebab kekafiran. Ya, karena kekafiran yang terjadi di muka bumi ini dasarnya apa? Asalnya kan dari bid'ah seputar kuburan dan bid'ah seputar gambar orang-orang soli, Asalnya dari situ. Dari sebab ini terjadilah kekafiran. Iya. Karena itu bid'ah itu adalah sebab yang bisa mengantar kepada apa? Kepada kekafiran. Dan itu tabiatnya bid'ah seperti itu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Sudah sakit tambah lagi penyakit. Iya. Nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannam. Kami biarkan dia larut dalam kesatannya dan kami masukkan ke kerajaan jahannam. Begitu dia ini maka bertambah lagi di dalam hal tersebut. Wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami bolak-balik pandangan mata dan hati mereka sampai seakan-akan tak pernah melihat sama sekali semakin besar. Allah firman, "Kul man kana fi dhalala falyamdud lahu falyamdud lahu rahmanu madda." Katakanlah siapa yang berada dalam kesesatan, Allah akan membuat dia semakin lapang dalam kesesatannya. Masuk bidah, semakin lapang ya, lancar. Akhirnya masuk ke dalam kafiran. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Begitu mereka menyimpang, Allah buat hatinya semakin menyimpang. Itu lima tempat dalam Al-Quran. Dal dalil untuk kaidah yang disebut oleh as-salaf ini. Iya. Yang kesembilan. At-tasi'atu. Ma'rifatu asyaitani allati ta'ulu ilaihi al-bid'ah. Walau hasuna qasdul fa'il. Kesembilan, pengetahuan syaitan akan dampak yang muncul dari perbuatan bid'ah. Walaupun niat pelaku bid'ah itu baik. Jadi subhanallah ya, jangan sampai kita nggak paham ini. Syaitan itu sangat mengenal tabiat bida. Ya syaitan itu kenal perkara bida itu nanti ujung-ujungnya akan lebih besar. Dia tahu syaitan. Makanya caranya bertahap. Tahapannya ke sana salah satunya. Jadi ya, kalau kita tidak mengerti jalan ini, wah gawat juga. Pertama, syaitan lebih pandai daripada kita. Terus yang kedua, ini artinya kita akan dijajah oleh syaitan. Menjadi pengikut syaitan. Nasrullah al Iya. Baik. Jadi ini yang ke apa namanya? Kesembilan. Jadi walaupun niat pelaku itu baik, kadang niatnya baik, ya hati-hati. Al ashiratu ma'rifatul qaidatil kulliyah wa hiya nahyu 'anil ghulu wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi. Yang ke-10, pengenalan kaidah umum, kaidah universal yang mencakup seluruh bidang agama, yaitu larangan terhadap berbuat ekstrim dan pengenalan dampak negatif dari sikap ekstrim itu. Ya kita harus kenal ini, ini kaidah kuliah namanya. Ini kaidah kuliah mencakup segala hal. Gulu itu selalu mengantar kepada sesuatu yang lebih besar. Gulu itu ujungnya membawa kepada apa? kekafiran. Al-hadiyata asyrata. Yang ke-11, madarratul 'ala al qabri liajli amalin salih. Tentang madarat bahaya dari perbuatan sering mendatangi kuburan guna melakukan amalan salih. Walaupun dia menganggap dirinya beramal salih, tapi dia sering di kuburan, nah ini bisa menjadi sebab dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, asaniyata asyarata. Yang ke-12. Ya. Untuk yang ke-11 ini kita masih ada dua bab ya, khusus tentang masalah bahaya fitnah kubur. Kan dikaji di sana. Yang ke-12, ats-tsaniyata asyrata ma'rifatun nahyi anit tamathil wal hikmati fi izalatiha. Ya. Pengenalan larangan membuat patung-patung serta hikmah di dalam menghancurkannya. Iya, hikmahnya karena apabila tamasil ini, patung-patung atau berhala-berhala ini tetap seperti itu, maka dia nanti akan diibadahi selain daripada Allah. Walaupun di masa mendatang akan diibadahi. Ya, itu hikmahnya. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. yang ketiga belas pengenalan tentang kedudukan kisah kaum Nabi Nuh ini. Hadits Ibnu Abbas tadi yang dalil yang kedua. Dan keperluan yang teramat sangat akan kisah ini. Ini penting kita pelajari, selalu kita kaji. Harusnya menjadi sebab apa namanya ceramah-ceramah yang disampaikan dengan berbagai tema di atas kisah ini. Walaupun padahal banyak manusia yang lalai dari kisah ini. Ya, sudah berbahaya kita perlu, tapi subhanallah kita lalai darinya. Kita lalai darinya. Iya. Nah, inilah apa namanya harus diingat di sini ya dari ahli sunnah itu harusnya banyak memperhatikan bahaya perbuatan gulu ini ekstrim ini. Ar-Rabi'ata yang ke yang ke-14 wahia ajab wa ajab قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وقول الله حال بينكم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن ما نهى الله عنه ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال Yang keempat belas perkara yang sangat mengherankan dan sangat mengherankan bahwa mereka para pelaku bidah itu membaca kisah tersebut pelaku bidah dan pelaku kesyirikan. Kadang dia baca kisah ini dalam buku-buku tafsir, buku-buku hadis. Dan mereka mengetahui makna kalam Allah itu. Dia baca. Tapi Allah menghalangi hati-hati mereka. Sehingga mereka berkeyakinan bahwa perbuatan kaum Nabi Nuh adalah sebaik-baik amalan. Terbalik, subhanallah. Menakjubkan. Sudah dia baca, dia tahu bagaimana kebinasaan kaum Nabi Nuh. Yang terjadi, mereka menganggap perbuatan yang mereka lakukan yang mirip dengan kaumnya Nabi Nuh itu adalah afdalul ibadat ibadah yang paling afdal. Mereka berkeyakinan bahwa larangan dari Allah dan Rasulnya hanyalah kekafiran yang menghalalkan darah dan harta seorang menjadi halal. Jadi mereka anggap bahwa kekafiran itu apa? Ya. Atau yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu kalau kekafiran saya. Gulu yang bisa mengantar ke sana itu belum dianggap. Baik, yang ke-15 al-khamisata asyarata at-tasri annakum lam yuridu illa syafa'ah. ke belas penegasan bahwa mereka tidak menghendaki apa-apa kecuali syafaat. Nah, ini hubungan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Iya. Jadi mereka juga menghendaki syafaat di situ. Asadi sata asyarata. Baik. Kemudian yang ke-16 Asadi sata asyarata Dhannuhum anna al-ulama alladziina sawwaru suwar aradu Yang ke-16, persangkaan mereka bahwa ulama yang mereka buat patung-patungnya juga menghendaki hal tersebut. Ya, jadi mereka sangka bahwa yang mereka ibadahi juga ingin seperti itu, ingin syafaat, ingin seperti itu. Asabi As ata asyarata yang ke-17 al-bayanul azim في قوله sallallahu alaihi عليه la tutruni kama atratin nasar ibn Maryam مريم فصلوات الله وسلامه ala man بلغ البلاغ المبين mubin Yang ke-17 penjelasan yang sangat penting pada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam jangan kalian berlebihan dalam hal memujiku sebagaimana orang-orang Nasara telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa putra Maryam. Selawat semoga selawat dan salam Allah tercurah bagi beliau yang telah menyampaikan risalah dengan penyampaian yang sangat jelas. Ini hadis juga dasar pokok ya untuk seorang penuntut ilmu. Ya, bagus untuk selalu dia kaji, dia perhatikan. Ini penjelasan agung dari Nabi. Asamina ta'asyarata nasihatu iyana bihalakil mutarattiin. Yang ke-18 nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam kepada kita akan kebinasaan orang-orang yang kebinasaan yang menimpa orang-orang yang berlaku ekstrim. Bagaimana mereka akan dibinasakan. At-tasiyata asyrata at-tasrih bi'annaha lam tu'bad hatta nusiyal ilm. ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة ومضرة فقده Penegasan bahwa patung berhala-berhala tersebut tidaklah disembah kecuali setelah ilmu terlupakan. Oleh karena itu hal ini mengandung penjelasan akan keutamaan keberadaan ilmu, sedangkan dan serta madarat seiring sirnanya ilmu itu. Jadi kalau ilmu itu ada, itu luar biasa yang manfaatnya di tengah manusia. Tapi kapan hilang, Kelihatan juga bagaimana bahayanya di tengah manusia. Ini orang solehnya meninggal, ulamanya meninggal, ya. Ketika ulamanya masih hidup, tidak ada kesyirikan. Tapi ulamanya meninggal, hilang dari ilmu, muncul kesyirikan. Al-Ishrun yang terakhir, yang ke-20, Anna sababa faqdil ilm mautul ulama. Penyebab sirnanya ilmu itu adalah dengan meninggalnya ulama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi bersabda Inna Allah la yakbil ilma intizaan yak yantazi'u min qulubil ulama walakin yakbidul ilm biqabbil ulama. Sungguhnya ilmu itu tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dicabut dari hati hamba. Tapi ilmu itu dicabut dengan diwafatkannya para ulama. Jadi wafatnya para ulama dengan itulah ilmu dicabut. Ya wallahu taala alam. Baik kita akan sambung insyaallah di bab berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, syarallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.